Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Barakallahu fikum hafizakumullah. Kita akan melanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Syarah terhadap permasalahan yang ketujuh yang sudah kita bahas sedikit bahwasannya orang-orang jahiliyah termasuk amalan mereka dan ritual mereka mereka berdalilkan bahwasanya kebenaran itu dilihat dari kekuatan baik kekuatan dalam memahami atau kekuatan dalam berbuat atau kekuatan dalam berkuasa atau hartanya atau orang-orang yang memiliki kedudukan. ada pun orang yang fakir, orang yang miskin atau orang yang kelihatannya apa? tidak punya atau tidak memiliki sesuatu, namun ketika di atas kebenaran mereka tidak menganggap karena anggapan mereka kebenaran dinilai dari orang-orang yang memiliki kekuatan atau kedudukan atau kekuasaan. Nah, kita lanjutkan di sini. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wal ayatu fi hadza katsiratun dan ayat-ayat yang menunjukkan perkara ini banyak. Minha di antaranya ma dzakarahu Syekh huna. Ya, di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala di sini. Wa huwa qaulullah jalla wa ala lamma dzakara halaka qaumi 'ad. Yaitu nabarakallahu fikum firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan enam kehancuran kaum 'ad. Naam barakallahu fikum. Naam, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan naam barakallahu fikum kaum 'ad disebabkan karena apa? Disebabkan karena mereka tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam barakallahu fikum. Seperti itu. Keadaan mereka naam sangat apa? sangat nah memprihatinkan dan juga berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan azab ditimpa nah barakallahu fikum azab yang sangat pedih kepada kaum 'Ad. Nah, barakallahu fikum. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum. Naam. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na barakallahu fikum. Walaqad makannahum sung dan sungguh kami telah meneguhkan atau mengokohkan kedudukan mereka dengan kemakmunan dan kekuatan dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum fima immakkannakum fi. Nah, iya. yang belum pernah kami berikan kepada Naam kalian atau pada kamu. Nah, barakallahu fikum wa ja'alna lahum sam'a wa basara af'idah dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan juga mata hati. Naam. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'. Ya, wah itu nanti tanya ya. Namun setelah diberi mata hati tersebut akan tetapi atau namun pendengaran, penglihatan dan hati atau mata hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Inilah keadaan orang-orang kafir. Naam. Id kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Naam, sambungan ayatnya seperti itu. Naam, jadi mereka tidak menggunakan pendengaran dan juga mata hati serta penglihatan yang Allah telah berikan kepada mereka. Karena mereka selalu nah, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan ancaman atau azab yang dahulu mereka olok-olokkan telah mengepung mereka. Nah, barakallahu fikum. Wa haqa bihim ma kanu Dan azab telah mengepung mereka. Nah, barakallahu fikum yang dahulu mereka malah Allah. Nah, barakallahu fikum. Naam. Ewa. Jadi jangan sampai eh, disebabkan karena mereka mengolok-olok atau mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala akhirnya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika Nah barakallahu fikum membalasi Nah, dari kalangan hamba-hambanya yang tidak bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang na'am barakallahu fikum yang bisa menandinginya. Semua terkalahkan dan semua bisa jadi Allah telah hancurkan disebabkan karena kufur nikmat tadi itu barakallahu fikum. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan enam kaum 'ad disebabkan karena mereka tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, mata hati mereka untuk apa? Untuk memperhatikan atau merenungi atau tadabbur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah keadaan mereka. Nauzubillah. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad." Naam, perhatikan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Naam. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat terhadap kaum 'Ad yaitu penduduk Iram. Nam Iram ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun sesuatu kota seperti itu dalam artian belum pernah dibangun kota yang setinggi atau sebesar apa kota yang dibangun oleh kaum Arab ini. Nah, di negeri-negeri yang lain belum pernah. Ewa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Nah, bukankah engkau memperhatikan atau tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad? Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagaimana Rabbmu telah memperlakukan kepada Naam, eh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat terhadap kaum Ad? Eh, nah, kaum Ad, Irama dzatul imad yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad tadi ya yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang mana bangunan ini allati lam yukhlaq misluha belum pernah dibikin nah barakallahu fikum belum pernah ada yang nah membikin seperti bangunan tersebut di negeri-negeri yang lain nah barakallahu fikum seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala ai qabilata Iram itu kabilah Iram awil balada alladhi kanat taskunuhu hadhil qabilah atau negeri yang dulu kabilah ini apa tinggal di situ Nah, tu sama Iram, dinamakan Iram ya. Kabilah kaum Ad. Nah, barakallahu fikum. Iram. Zatil imad yang mana bangunan tersebut nah memiliki apa tiang-tiang. Nah, barakallahu fikum. Nah. Jadi barakallahu fikum tiang-tiang yang dalam artian bangunan tersebut sangat kokoh ya. Bangunan yang mereka bangun itu nah barakallahu fikum sangat kokoh gitu. Nah barakallahu fikum. Ya wa na'am. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad Nah, jadi bangunan yang tinggi tadi itu belum pernah di nanti dibikin atau belum pernah ada negeri-negeri yang lain yang bikin yang semisalnya. Wasamu dan alladziina jabu sakhra bil wad dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Perhatikan ini. Diambil dari lembah atau wadi, batu-batu besar itu dipotong-potong, dipahat gitu. Yanhitunal jibal, mereka memahat gunung-gunung. Wa dan mereka mengukirnya Wa yaj'alunaha masakinahum. Bahkan mereka tidak cukup di situ. Jadi mereka kaum Samud, nah barakallahu fikum, telah diberikan kekuatan seperti itu, bayangkan itu. Bisa memahat gunung, kemudian juga barakallahu fikum mengukir gunung dan bahkan mereka menjadikan gunung-gunung tersebut setelah diukir dan dipahat menjadi tempat nah tempat tinggal mereka. Wahia maujudatun ilal an dan sampai saat ini ada enam ala tariqil qawafil ila Syam yang mungkin di perjalanan-perjalanan Nah, dalam artian apa? Di negeri Syam sana. Nah, dalam artian di Nah, barakallahu fikum di sebuah tempat. Nah, barakallahu fikum di Syam sana barakallahu fikum. Ada. Ya, wa na'am barakallahu fikum. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai Naam barakallahu fikum orang-orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fatilka sayakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu al-warithun. Nah, barakallahu fikum. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Jadi barakallahu fikum, nah orang-orang kafir ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut sehingga Allah Ta'ala timpakan dalam artian kenikmatan yang semula adalah kebahagiaan jadi kesengsaraan. Nah, berubah menjadi apa? Kesengsaraan. Nah, disebabkan karena mereka tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum itu lanjutan atau sebelum ayatnya tadi ya. Sebelum ayat Nah barakallahu fikum Fatilka masakinhum Allah Ta'ala berfirman wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas nah barakallahu fikum Allah taala berfirman Naam dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang, bangga, berbahagia nah dalam kehidupannya yang telah kami binasakan, maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami atau itulah tempat tinggal mereka yang tidak pernah dihuni setelah mereka kecuali sebagian kecil dan kamilah yang mewarisinya. Nah, barakallahu fikum. Jadi setelah mereka itu kehancuran hancur semuanya. Tempat itu sudah kosong dan tidak dimakmurkan lagi. Hingga kembalilah ia nah barakallahu fikum Nah, kepada pemiliknya, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah memberikan kekuatan kepada mereka, kemudian mereka membangun karena mereka tidak bersyukur akhirnya diazab. Nah, sampai saat ini tidak ada yang nah menempati tempat tersebut barakallahu fikum dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian Allah taala memiliki. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nah ketika menghadap mereka barakallahu fikum, nah disebabkan karena apa? Disebabkan karena kufur ni'mah barakallahu fikum, kufur ni'mah Nah, kufur nikmat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah akibatnya Allah taala binasakan. Nah, mereka dan Allah taala timpakan azab pada mereka yang sedih. Nah, sebelum di akhiratnya, baru dunianya itu ya. Nah, barakallahu fikum Allah taala berfirman apa itu? Fatilka buyutum khawiyatan bima zalamu. Nah, inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Ewa. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, barakallahu fikum. Jadi hati-hati jangan sampai kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Dikarenakan akibatnya sangat berbahaya. Nah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzab syadid. Jika kalian bersyukur niscaya, nah, aku akan timbah, tambahkan nikmat untuk kalian dan jika kalian kufur, maka ketahuilah saya atau ketahuilah sesungguhnya ada pusat pedih. Naam. Kata beliau saya kalau Syekh Saleh Fauzan Habibullah taala, fahaulai haula'i a'tahumullahu min al quwa asy-syai' al-'azim. Maka mereka orang-orang yang Allah telah berikan kepada mereka kekuatan naam eh, berupa kekuatan sesuatu yang sangat besar wahum kufar padahal mereka orang-orang kafir. Tapi ingat ya, sudah kita sebutkan kemarin, kenikmatan yang dimiliki atau yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir adalah istidraj, penguluran waktu. Eh, begitu saatnya Allah cabut azab akan kena azab mereka. Na'am barakallahu fikum. Naam. Walamma ja'ahum anbiya'uhum namun tatkala telah datang kepada mereka nabi-nabi mereka ihtaru bima indahum minal quwwah mereka tertipu dengan apa? Tertipu dengan kekuatan yang ada pada diri mereka. Wa minas tarwah dan juga dengan kekuasaan. Nah, yang dimiliki oleh mereka. Wa minal uhu, naam, ubbah dan juga nah, mungkin kedudukan yang ada pada mereka baru 'ala rusul mereka sombong di hadapan para rasul. Wabaku 'ala syirkihim dan mereka masih nah barakallahu fikum tetap di atas syirikan mereka. Walam yakbalul haq dan mereka tidak menerima kebenaran. Hati-hati. Nah barakallahu fikum wa habidukumullah hati-hati kebenaran lebih besar keadaannya daripada sekedar lelaki. Al haqqu aqwa minar rijal. Bahwasanya kebenaran itu lebih kuat keadaannya daripada kaum lelaki. Kemudian apa? Wal haqqu ahaqqu an yuttaba' dan kebenaran itu berhak untuk diikuti. 6. Hururan walam yakbalu haqqa hururan bima hum alaihi minal quwwah dalam keadaan mereka tertipu atau mereka merasa nan tergiur tertipu dengan kekuatan yang ada pada mereka. Hatta inallah dzakara an adin hingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barakallahu fikum tentang keadaan kaum Ad annahum annahum ikhtarru biquwwatihim bahwasanya mereka tertipu, mereka bangga atau mereka kagum dengan kekuatan mereka sombong gitu ya. Wa qalu man ashaddu minna quwwah, perhatikan. Padahal yang memberikan kekuatan kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mereka sombong mereka mengatakan apa? Wa qalu dan mereka mengatakan kaum Ad mengatakan man ashaddu minna quwwah. Siapa yang lebih bis atau siapa yang lebih kuat daripada kami? Ayo menantang seperti itu. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah? Dibantah. Ya, Eh, tidakkah mereka memperhatikan atau bukankah atau tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka itu adalah zat yang lebih kuat daripada mereka? Naam. Eh, Ayo barakallahu fikum. Jadi hati-hati ya. Hati-hati karena keadaan mereka, keadaan orang jahiliyah barakallahu fikum. Naam, atau keadaan orang-orang yang jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa taala seperti itu keadaannya. Mereka mendalilkan kebenaran diukur dengan kekuatan. Adapun kita harus sunnah wal jamaah tidak layak dan tidak pantas walaupun sedikit Nah, barakallahu fikum tapi kita mengukur kebenaran dengan apa? Dengan kadar berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mungkin cukup sekian dulu yang sampaikan semoga bermanfaat dan bisa dipahami serta dimengerti dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa tegak di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'alullaha Naam an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan.